Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada season yang kedua ini kita akan kembali mengingatkan bahwasanya di dalam kita berislam yang diperintahkan oleh Allah adalah mencontoh utusannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surat Al-Hasyr ayat yang ketujuh. Dan semua apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul atas kalian, tinggalkanlah. Dan juga kita telah mendengar bersama tauladan yang paling baik uswatun hasanah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari dua ayat ini kita ingatkan kembali kepada saya pribadi dan panjenengan sedoyo pilih Islam niku agami ingkang sumberipun saking Allah dan Rasul tugasipun menyampaikan. Mboten dipun tambahi dening Rasul, mboten dipun kurangi. Ngantos agami menika sempurna. Mboten wonten ingkang dipun sembunyikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek diumpetaken berarti khianat, nggih napa Rasulullah mboten nate menyembunyikan. Kepada manusia saja Rasul tidak berkhianat, apalagi kepada siapa? Allah tidak mungkin. Kepada manusia saja Rasul tidak pernah berdusta, apalagi atas nama Allah. Betul mungkin. Maka semuanya telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang Islam. Tentang agama yang mulia ini telah disempurnakan oleh Allah telah disampaikan semuanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ali salatu wasallam di Arafah pada tanggal 9 Dhul Hijjah tahun 10 Hijriah. Pada hari Jumat. Ini pas hari Jumat, hari Arafah, Rasul berada di atas onta, turun firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian. ingat menikah agamin apa? Islam. tadi sampun sempurna. Sampun dipun akan. Mila para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Katsir salah seorang ulama Syafi'iyah wonten ing kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan jadi makna ayat niki agama Islam sampun sempurna niku mboten perlu dipun tambahi lan mboten pikantuk dipun apa kurangi. Sampun niki sempurna. Mila kewajiban saya dan panjenengan ini dalam hidup ini adalah serius belajar. Serius tolabul ilmi. Belajar Al-Qur'anul Karim belajar sabdo sabdo pun Rasul, wasiat wasiat pun Rasul sehingga mengertos, sehingga mengerti ini Islam yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata semuanya sudah ada. Semuanya telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Babagan nopo mawon. Urusan apa saja semuanya sudah dijelaskan. Akidah, sempurna sudah. Ibadah, ibadah apa saja semuanya sudah dijelaskan. Muamalah, pernikahan, cerai, jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadaikan sudah diajarkan oleh Nabi. Adab akhlak juga sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang nopo? Mboten wonten kurangipun tidak ada kurangnya. Sebab agama Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh bahwasanya agama Islam ini sampun sempurna, sampun wonten batasan-batasan pun, ampun dipun nglangkahi batasan-batasan itu. Contoh pun. Naliko ibadah haji. Kalau masalah pakaian adat kan beda-beda nggih mboten. Wong Indonesia niku wonten adate piyambak. Nggih. Teng Indonesia mon benten-benten, Sulawesi adate benten kali napa? Nggih. Nggih, Jawa lan sapiturutipun. Nggih. Ananging nek sampun nglampahi setunggal ibadah nggih menika haji lan umroh pun mboten wonten tawar-menawar. Aku tak nganggo blangkon, ora dadi. Nggih. Aku tak nganggo kupluk, mboten angsal. Nggih. Aku tak nganggo helm, mboten angsal malih niku. Sebab ibadah haji lan umroh sampun dipun atur. Mbok sugih kaya napa, walaupun hartanya banyak, walaupun perusahaannya banyak, tapi kalau sudah mau masuk ibadah umroh, mau masuk ibadah ya haji, baju semuanya harus dilepas kaum laki-laki itu kabeh dicopot kabeh jeruan kabeh hanya memakai dua lembar kain ihram tok titik tidak bisa ditawar-tawar pengisor nganggo ubet-ubet nika ya kain ihram disunahkan warnanya apa putih dan di atas juga demikian kalih lembar tok dan kalau kaum is kaum muslimin derek batasanipun rasul itu akan bersatu akan bahagia. Ya. Penuh dengan ketenangan. Nalikoteng Arafah. Di padang Arafah semuanya subhanallah bareng kabeh, madep ngulon kabeh. Semuanya menghadap ke arah kiblat semuanya berdoa kepada Allah mengangkat tangannya kepada Allah pakaiannya semuanya sama mboten pun beda ake sing sogeh pundi sing melarat pundi mboten wonten semuanya sama melaksanakan apa yang dibatasi oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dalam ibadah itu hanya memakai kain ihram saja. Semuanya berdoa pada Allah. Ada yang berdiri berdoanya, kesel, duduk, nah, menangis, berdoa, meminta semuanya. Niki. Tidak bisa dikembalikan kepada adat niku mboten. Kalau dikembalikan kepada adat, oh, ora oh, dadi mangke. Nggih. Sata pakai jas. Mboten saged. Kalau dalam urusan-urusan apa namanya? duniawi nggih monggo nganggo jaket, nganggo koko, ndak masalah. Sarung ya, sarungnya dijahit maksudnya. Tapi nek sampun panjenengan laksanakan umroh, haji, mboten mboten par nganggo klambi kaya niki niki. Ya. Ndak boleh pakai koko, pakai kancing, ya. Pakai peci, hitam, ya. Pakai kalau dalam kehidupan adat istiadat tidak masalah. Ya. Tapi kalau sudah masuk ibadah, sudah tidak boleh. Suntuk. Berarti tidak dikembalikan kepada apa? Adat istiadat. Adat istiadat itu yang dicocokkan dengan syariat, bukan syariat yang dicocokkan kepada apa? Nah, adat istiadat agama Islam itu nggih kabeh wong sak donya nggih Arab, nggih non Arab, nggih kulit putih, nggih kulit abang kabeh ireng. Mboten wonten istilah Islam Indonesia niku mboten wonten. Islam Nusantara niku mboten wonten maksudnya oh, model-model mboten wonten. Nggih. Aturanipun sampun baku wonten ing Al-Qur'an lan napa? As-Sunnah. Niki. Contoh malih Naliko ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balang jumroh, batin balang jumroh. Tanggal setoso Zulhijjah, Yaumun Nahar, nek teng Idul Adha, nek teng balang nawa jumroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyepeng kerikil-kerikil cacai pitu, ini ini ora gede ora cilik banget nih bener sak ukuran kotoran kambing rada gede sithik nggih sak ruas jari niki tadi ageng sekedhik. Pitu krekel niku lah. Lajeng Rasulullah nyepeng niki kerikil mengatakan amsala hadza dengan memegang kerikil tadi amsala hadza farmu wa iyyakum wal ghulu wa iyyakum wal ghulu fa ma ahlaka man kana qablakumul ghulu kalau kalian mau melempar jumroh Gunakanlah batu-batu seukuran ini. Pakailah kerikil-kerikil sing sak meni. Wa iya wal hulu. Jangan sekali-kali kalian melampaui batas. Dari batasan yang ditetapkan oleh Allah. Karena umat-umat sebelum kalian binasa. Hancur karena melampaui batas. Gitu. Jadi nek panjenengan badai melempar jumroh nggih kali kerikil niku. Ampun nganggo perasaan, walah niki kesempatan orang mesti kaji tahun ngarep nah, napa malih antriane akeh nganggo watu sing napa gede-gede. Nah, hmm. Marem Lah niki wonten itu wonten niki ora ya terus kula mboten cerita sing mboten wonten. Wonten nganggo sandal wonten nggih. Dadi bayangan ke setan nang ngarepke. Nek nganggo kerikil iki ora mantep. Nah Iya. Setan itu kudune karo watu sing gede akhirnya balang karo watu yang gede. Ora tanggung-tanggung wonten sing nganggo sandal, sandale dipun apa? Balangake. Wonten sing balangake payung barang. Nah niki ilmu saking pundi sing kados niki? Nggih. Niki sampun wonten aturanipun. Mboten nganggo perasaan. Nggih. Nggih. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suntu malih ibadah korban. sama kok pindah ibadah korban. Ibadah korban niku nggih sampun dipun atur dening Nabi alaihi wasallam. Kewane nopo umure pinten, mboten sakarepipun piyambak. Contohnya nek wedhus sampun wonten umure. Kan ngeten. Nggih. Setahun mlebet tahun ingkang kaping kali ini contohnya. Nggih. Waktu nggih sampun dipun atur. Kapan wekdalipun? pun sak samunipun salat Idul Adha. Niki wektunipun, waktunya. Mboten ming modal niate ikhlas. Aku ikhlas lah pokoknya korban tak sembelih malam bodoh. Nggih mboten sah sembelihanipun. Sebab nyembelih niku pun waktunya adalah sesudah salat Idul Adha. Niki sampun wonten aturan baku dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya menyampaikan. Ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam sholat Idul Adha di tahun itu, Rasulullah sholat Idul Adha, rampung sholat Rasulullah jumeneng badhe khutbah Idul Adha. Nalika badhe khutbah kok wonten mendo ingkang samundipun sembelih. Di belakang kelihatan loh kok ada kambing yang disembelih sudah wis mati. Berarti nyembelih kapan niku? Saderenge salat. Wong Rasulullah bar salat langsung napa? Jumeneng, ngadeg. Lajeng Rasul bertanya, "Siapa yang menyembelih hewan ini sebelum saya salat?" Ada sahabat yang mengatakan, "Kula duh Rasulullah, kula." Ya, sahabat niku ikhlas ikhlase. Nyembelih niku mesti ikhlas. Niatnya bagus. Ananging gandeng waktu mboten tentas. Rasulullah ngendika satu kasatulah min sembelihanmu iku padha karo sembelihan biasa sanes dianggap sembelihan korban bukan dianggap korban tapi seperti orang nyembelih mau dimakan dagingnya tok mboten kaitung ibadah napa korban Kemudian Rasul mengatakan cari kambing yang lain sembelih sebagai ganti kambing kamu tadi. Niki sampun diatur sedaya. Babakan ibadah sampun, salat nggih sampun. Kalau wau sampun kita sebat, salat niku diawali kalian takbiratul ihram. Allahu akbar. Tidak boleh diganti. Senajan kalimatnya bener. Allahu somad. Leres no salah? Leres. Mboten salah. Neng nek kok genti Allahu somad. Mboten sah salatipun. Rasulullah niku buka salat kanthi takbiratul ihram. Lho niki wonten ingkang berpendapat kaya niku lho. Bukannya tidak ada, ada yang mengatakan boleh mengganti dengan Allahus Samad. Nah. Allahul Ghani. Mboten salah niki. Mboten salah. Kalimat niki bener nggih mboten. Allahus Samad ayat kul huwallahu ahad Allahus Samad. Leres. Ning nek dipun gunakake kangge buka salat Allahu ahad. Allahus Samad. Mboten sah salatipun. Mboten sah salatipun sebab niki sampun aturan nih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam solat sampai wafatnya ngantos sedonipun bikak solat nggih ya kanthi takbiratul ihram. Dipun tutup kanthi salam. Ya, sampun niku. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nek dereng salam terus ngentut berarti napa? Batal ngulangi malih saking awal. Senajan ming kurang salam Dua aku ming kurang salam tok terus ngentut tetep boten sah. Nggih. Nggih. Wabillahi taufik. Sampun wonten apa? itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah niki ibadah. Tidak boleh dengan perasaan-perasaan, mboten kali adat istiadat, tradisi-tradisi. Dilihat apakah Rasul ngajaraken no mboten. Nah, niki masalah itu. Ingkang terakhir pilih gandeng samun dalu, Niki wau ibadah. Islam kan mboten namung ibadah tok. Bukan hanya lahiriah nggih mboten. Bukan hanya syahadatain, salat, zakat, haji dan puasa. Niki wau sampun contoh-contohipun haji wonten, salat wonten, e, eh, kurban ugi napa wonten. niki akidah Iman dumateng Allah, iman dumateng malaikat, iman dumateng kitab, iman dumateng rasul, iman dumateng hari akhir, iman dumateng takdir. Nggih ngoten. Babagan akidah niku ampun ngarang-ngarang. Nggih. Babagan akidah niku ampun ngawur. Sampun wonten aturanipun, sampun wonten dalilipun wonten ing Al-Qur'an lan wonten ing napa? As-Sunnah, hadis. Nggih. Senajan mboten cocok kali akal, nggih mboten mlebu akal misalipun ning Allah ngendika, Rasul ngendika, wajib dipun napa? Imani. Nggih napa mboten? Nggih. Contonipun azab kubur, nikmat kubur. Napa nggih kula sampun nate weruh? Dereng. Napa nggih pun nate mireng? Dereng. Ananging Rasul ngendika, nggih sampun tugas kula pitados yakin. Nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam samunatif berjalan bersama dengan para sahabat, berjalan dengan para sahabat, ngelewati kuburan kalih, kuburan wong muslim. Tetapi ternyata keduanya sedang diazab oleh Allah. Rasulullah ngendika innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat sedang berjalan, tiba-tiba Rasul mengatakan kedua orang ini sedang diazab. Niki urusan akidah niki. Keyakinan gaib, urusan gaib. Wong loro iki saiki diazab. Yang pertama diazab karena dia tidak memperhatikan kencingnya. Nah istinja ora bener. Mboten memperhatikan masalah najisnya. Membuka auratnya ketika kencing. Ora peduli kecipratan napa mboten. Padahal ingkang naminipun buang air kecil hajat niki kedah dipun resikaken dipun akan tidak boleh najis itu mengenai badan dan seterusnya bisa jadi sholatnya mboten apa sah diadab dengan sebab itu Wa amal akharu adapun orang yang kedua fagana yamsi bin namimah. Orang ini biasa mengadu domba. Ngelek-elek fulan, ngelek-elek fulan didu. Niki namini pun apa? Namimah. Padahal tadinya baik. Teman dekat, teman karib, suami istri ning dadi pecah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Namimah ngadu domba niku besar sekali dosanya di sisi Allah. Bahkan akibatnya bisa lebih besar daripada sihir. Nek tukang sihir niku mateni nyantet wong siji loro. Dengan kerjasama jin. Kanti nglakokaken kekufuran. Tapi nek namimah mengadu domba niki dua negara bisa perang nggih napa Rong negara perang sing mati akeh. Rong kampung tawuran sing mati nggih napa? akeh, pengaruhnya lebih besar. Suami istri pecah, sak keluarga keluarga ini us bubar Sambun, Ini dua dosa besar. Yang pertama tidak memperhatikan apa? Kencing. Yang kedua mengadu domba. Namimah. Ingkang lo maksud para sahabat niku nalika Rasul ngendika ada azab kubur nggih langsung pitados percaya. Saya dan panjenengan nggih sami. Niki iman kepada hari akhir, iman kepada alam kubur. Malaikat nggih ngoten iman kepada malaikat. Topo nggih kula ngertos teng kiwa kula tengen kiwa wonten malaikat kan nggih mboten ngertos, mboten krasa, mboten ningali, mboten krungu. Ananging Rasulullah ngendika nek wonten malaikat ingkang nyatet ada malaikat yang mencatat di kanan saya, ada malaikat yang mencatat di kiri saya. Tugas saya dan Anda adalah beriman. Beriman kepada malaikat. Saben-saben hari Jumat. Setiap hari Jumat itu malaikat ada di pintu-pintu. Ada malaikat yang membawa buku catatan. Niki benten dengan malaikat yang di kanan dan kiri. Mencatat setiap orang yang masuk sholat Jumat sebelum imam naik atau khotib naik mimbar. Yang masuk dicatat, catat, catat, catat orang yang pertama kali di waktu yang pertama seperti dia mengeluarkan ya, korban apa namanya badan onta yang kedua seperti urut yang terakhir kata siapa dok. Ya. niki ngendikane Rasul sallallahu niki nah, nggih nggih mangke kalau imam atau khotib sudah naik mimbar, buku ditutup, malaikat sami lenggah ngrungokake khotbah. Sing telat-telat niku mboten mlebet napa? catatan. Nggih. Niki nggih kudu iman niki. Soale Rasul sampun ngendika, di pintu-pintu itu ada malaikat ketika hari Jumat. Nggih. Mila ampun sami telat niki lho. Nggih, ampun sami telat. Iman-iman nggih. iman-iman Walaupun tetap mendapatkan pahala salat Jumat di kantor, Tetapi tidak masuk dalam buku catatan malaikat yang ada di pintu nah, masjid. Niki babakan iman. Iya. Walaupun tidak masuk akal, tidak dilihat, tidak didengar. Sebab agama itu bukan dengan apa? Akal. Nek nganggo akal nggih ora ana sing dadi. Nggih. Contoh setunggal malih ma'asyiral muslimin. Isra Mi'raj. Allah ngendika subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan hambanya satu malam dari Masjidil Haram Mekah ila Masjidil Aqsa Palestina niki sebagian perjalanan dipun terangaken wonten ing hadis Rasul munggah dumugi pundi langit pitu Sidratul Muntaha balik malih kemana ya ke Baitul Maqdis balik lagi kemana? Mekah boten genep satu malam tidak genap satu malam sebelum subuh sudah sampai di kota Mekah Niki sana ngimpi. Tetapi kenyataan jasadnya Rasul dan rohnya Rasul. Kalau mimpi semua orang bisa. Niki dusun apa niki? Sindu Sindu Raja. Isu-isu tangi. Kulo ngimpi. Bengi-bengi saking Sindu Raja ke Mekah. Nah, nah. di Mekah saya makan nasi goreng. Ya. Dari Mekah saya langsung ke Baitul Maqdis. Nah. Ya. Di sana ada orang-orang Palestina, saya menyerang mereka semuanya misalnya pun, bantu orang Palestina, berhasil. Kemudian saya naik ke langit, nah, satu dua tiga, nah, melihat surga. Kemudian balik lagi. Nah. Sebelum subuh saya sudah sampai di Sindu Ya. kalau seperti ini semua orang bersahaya. Saya jenenge ngimpi Nah, Lah ngimpi Iya. Ya, lawang ngimpi. Nah, iya, iya. ya. Makanya orang-orang Quraisy itu orang percaya dengan pun siapa? Rasul. Rasul mengatakan saya berjalan, yakni dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Baitul Maqdis. Teng Baitul Maqdis ngimami para nabi lan rasul padahal sampun nami sedo loh. Sudah pada meninggal semuanya. Kecuali Nabi Isa masih hidup di langit sekarang. Langsung sampai langit ketujuh, balik lagi ke kota Mekah sebelum subuh. Ya. Jasad beliau dan roh beliau. Ya. Makanya Abu Jahal guyu ngakak. Wong Quraisy guyu ngakak. Iya. Iya. Orang percaya, wah ini memang betul. Ya, memang Rasul dikatakan orang gila. Rasul dikatakan subhanallah, na'udzubillahi min dalik. Ya. Tetapi Abu Bakar as Abu Bakar as yakin Yakin saya yakin yakini pun tidak ada keraguan bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam melakukan perjalanan dari Baitullah Mekah ke Baitul Maqdis ke ketujuh balik lagi sampai ya. Subhanallah. Ya. Bahkan ketika itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam, nah, ya. oh, ini kisah pun panjang makin bu ketangon. Ya. ya. Ini pun Abu Bakar As Siddiq percaya pitados Bitatus sampai kemudian beliau mendapatkan gelar apa? asyidik ya. Orang-orang Quraisy mengatakan pakai akal, masa bisa sampai ke sana dalam waktu yang singkat. Kita pakai onta saja, pakai onta dari Mekah ke Baitul Maqdis itu butuh waktu bolak-balik tiga bulan, tiga bulan nih, Telung sasi. yeah. Walhamdulillah zaman saat menikah janjani pun wonten contoh sing langkung gampang. Buatan manusia saja bisa Gitu, Dulu dari Indonesia ke Mekah jamaah haji itu enam bulan. Dulu enam bulan. Sekarang delapan jam. Gaweane sinten niku? Menungso. Lah kersanipun kersanipun Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Napa nggih mboten saged? Itulah Islam. Jadi Islam itu semuanya datang dari Allah. Semuanya disampaikan kepada Rasul. Tinggal kita mengikutinya. Kalau amalan-amalan ibadah monggo kita nderek napa ingkang pun akan dening Rasul, akidah-akidah juga nderek napa ingkang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengedepankan akal, tidak boleh kita mengedepankan hawa nafsu, tidak boleh kita mengedepankan adat istiadat, tidak boleh kita menolak syariat karena mimpi-mimpi boten. pun sampun jelas inggih menika Al-Qur'anul Karim lan ugi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menika pilih. sepintas ingkang saged kawula sampaiaken nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sami sedaya tansah pinaringan taufik dari Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk terus mempelajari Islam dan diberi oleh Allah penjagaan sehingga kita tetap berada di atas Islam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Cukup apa ada pertanyaan namanya? Ya. Yeah. Ya. Kalau ada pertanyaan, satu dua pertanyaan, barangkali ada yang tertulis, tafadhol. Nah, ini jual beli, ini riba, ini panjang ini pembahasan. <clears throat> ya. Baik. Pertanyaan, akad antara seorang pengacara dengan klien atau clean yang dibelanya. Jadi dalam sebuah peradilan ya, ada seorang pengacara pembela namanya ya, ya, untuk membela dia. Namanya. Ada bayarannya kan gitu ya. Namanya. Ya. maashirul muslimin rahimani rahimakumullah namanya. Ya. Saya perlu mengingatkan, saya tidak membahas ini. Zaman sekarang ini banyak sekali saksi-saksi palsu banyak sekali saksi-saksi palsu seperti yang dingendikake Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tanda-tanda hari kiamat nggih niku. Banyak orang yang sebenarnya dia bukan saksi tapi minta menjadi apa? Saksi. Dan pekerjaan pengacara ini cukup berbahaya kalau tidak bertakwa kepada Allah. Membela sing salah. Golek saksi-saksi sing palsu. Dia sendiri menjadi saksi yang palsu. Jelas kalau seperti ini haram. Iya. Nabi pernah tiduran subhanallah. Rasul sedang tiduran tiba-tiba duduk. Wajah beliau merah. Marah. Ala wa syahadati zur. Ala wa syahadati zur. Ala wa syahadati zur. Diulang-ulang terus. Hati-hati kalian dengan persaksian palsu. Hati-hati kalian dengan persaksian palsu. Hati-hati kalian dengan persaksian apa? Palsu. termasuk persaksian palsu adalah menuduh saudaranya berzina. Padahal dia tidak bisa mendatangkan apa? Bukti, saksi. Empat bukti. Di mana masing-masing saksi ini melihat ya timba masuk apa? Sumur. Ya. Zaman ini luar biasa berita perzinaan dan seterusnya diupload, ya, disebarluaskan sampai ke media-media massa. Ini merusak akhlak bangsa artis ya kan diberitakan di mana berita ya. berita-berita namanya oh selingkuh dengan ini selingkuh. rusak yang seperti ini tidak boleh hati-hati lisan ini nah, ya. menyebarkan aib-aib saudara kita nah. dan seterusnya kalau ada seorang yang ya apa namanya nah, mau mengajukan kepada hakim tentunya mahkamah Islam terkait dengan kasus perzinaan harus datangkan bukti sejumlah berapa? Empat. Nah, ya. Kalau tidak dianggap berdusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini namanya. Jadi zaman sekarang ini banyak orang menjadi saksi-saksi apa? palsu, ya. membela yang salah. Ya. Yang seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Adapun kalau kita mengerti fulan memang betul-betul benar dan insya Allah kita akan membela dengan cara yang apa? Benar, saya tahu betul ini tanahnya dia, bukti-bukti apa namanya, sertifikat itu genah, saya cocokkan dengan e, semua kepemilikan, sejarah dan seterusnya, kuat, tidak apa-apa dibela. Ya. Kalau betul-betul yakin, ada bukti, ada saksi. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sepertinya cukup nih ya. Nah, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. E, satu lagi saya ingat, saya ingin menasihatkan satu masalah. Gandeng ini malam tahun apa? Baru ya kan. Iya. Jangan kita kemudian mengikuti apa namanya arus. Betapa banyak akhlak-akhlak rusak di malam hari ini. Betapa banyak mungkin apa namanya jiwa-jiwa juga apa terkorbankan. Betapa banyak harta-harta kemudian dihambur-hamburkan. Mubadir dan seterusnya. Hendaknya kita menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita untuk terus